agama. Adalah nikmat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya Maka Allah akan memahamkan dia dengan agama Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama Inilah jamaah sekalian Kunci segala kebaikan Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Artinya, kebaikan dalam diri seseorang adalah sejauh mana dia memahami agama ini. Semakin dia memahami dengan baik agama yang mulia ini, semakin banyak kebaikannya. Demikian pula sebaliknya jemaah sekalian, semakin jauh seseorang dari pemahaman agama, maka semakin sedikit kebaikan di dalam dirinya. Akan tetapi perlu kita pahami juga pemahaman agama ini pemahaman agama itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Harus ada usaha untuk memahami. Yaitu dengan cara menuntut ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan cara belajar dan pemahaman itu hanyalah didapatkan dengan cara usaha untuk memahami. Oleh karenanya jemaah sekalian, apabila seseorang berusaha memahami agama atau berusaha untuk menuntut ilmu agama, maka dia telah melakukan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga maka kita berharap kepada Allah semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini untuk menuntut ilmu agama adalah tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan jalan kita, ingin melancarkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam telah mengabarkan barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk ke surga dan itu jamaah sekalian bisa bermakna sebaliknya orang yang tidak menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama berarti Allah tidak akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga ini makna yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini Apabila orang yang menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Maka kalau begitu sebaliknya, orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, Allah tidak akan memberikan kemudahan kepadanya untuk masuk ke dalam surga. Dan naudzubillah kita berlindung kepada Allah. Kalau begitu, jalan untuk masuk neraka itulah yang dipermudah baginya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena untuk masuk surga itu ada sebabnya. Maka dengan menuntut ilmu agama, dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengetahui sebab-sebab apa saja yang dapat memasukkan kita ke dalam surga, dan juga kita akan termotivasi untuk semakin bersemangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang dengan sebab itu insyaallah taala Allah tabaraka wa taala merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Oleh kerana jemaah sekalian, perlu kita pahami bahwasannya sebab yang terbesar sebab yang paling utama yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah mengamalkan tauhid. Inilah sebab yang paling utama dan sebab yang paling terbesar yang dapat menyebabkan seseorang itu masuk surga adalah mengamalkan tauhid. Dan mengamalkan tauhid itu artinya harus menjauhi lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Atau barang siapa yang meninggalkan dunia ini Dengan membawa bekal terbesar ini Dia pasti selamat Pasti selamat Apabila dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Ada orang yang selamat secara langsung Ada pula yang tidak langsung Tapi dia pasti masuk surga Dia pasti masuk surga apabila dia membawa bekal tauhid. Namun jamaah sekalian, barang siapa yang tidak membawa tauhid, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin selamat. Walaupun dia membawa sebanyak apapun bekal ibadah-ibadah yang lain. Bahkan walaupun dia menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya kecuali satu, dia tidak mengamalkan tauhid dan tidak menjauhi perbuatan dosa syirik, maka dia tidak mungkin selamat. Dia tidak mungkin selamat. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, tauhid adalah kunci utama kebahagiaan umat manusia. Tauhid adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sejati, yaitu selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surga. Makanya jemaah sekalian, manusia itu tadinya adalah makhluk yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam." Dan kami telah memuliakan anak Adam. Tetapi kemuliaan ini bisa saja hilang. Sehingga anak Adam yang tadinya makhluk yang mulia bisa menjadi makhluk yang paling hina. Kenapa jemaah sekalian? karena dia melakukan satu dosa ini yang disebut dengan dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Yang pertama golongan ahlul kitab, yaitu mereka yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Kemudian golongan yang kedua adalah al-musyrikin yang melakukan perbuatan syirik siapapun dia. Maka Allah telah menegaskan tempat mereka di neraka jahanam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian Allah tegaskan lagi ulaika syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Jemaah sekalian, manusia adalah makhluk yang mulia. Tetapi ketika dia menyekutukan Allah, berubah statusnya menjadi syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya inhum illa kal an'am balhum adallu sabila tidaklah orang-orang yang menyekutukan Allah itu kecuali seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak tersebut kenapa demikian jemaah sekalian karena Allah yang telah menciptakan mereka dan memberikan rizki kepada mereka serta mencurahkan berbagai macam kenikmatan tapi kemudian mereka menyekutukan Allah mereka menyembah selain Allah yaitu menyembah Tuhan-Tuhan atau yang mereka anggap Tuhan selain Allah yang sedikit pun tidak pernah menciptakan mereka yang sedikit pun tidak pernah memberikan rizki kepada mereka yang sedikit pun tidak pernah memberikan kenikmatan apapun terhadap mereka makanya jemaah sekalian perbuatan dosa syirik itu di samping merupakan dosa terbesar juga adalah kebodohan terbesar karena mereka menyembah sesuatu yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat tidak pula bisa menimpakan bahaya kepada mereka oleh karenanya jemaah sekalian insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala terdiri dari 67 bab. Terdiri dari 67 bab, beliau menjelaskan secara rinci hakikat tauhid dan apa saja yang bisa menguatkan tauhid kita supaya tidak mudah goyah, supaya jangan sampai batal. Sebagaimana wuduk kita jamaah sekalian, wuduk kita ini bisa batal dengan apa? Dengan pembatal-pembatal wudhu Misalkan kita buang angin Kita sudah berwudhu Bahkan sudah masuk mulai sholat Kemudian kita buang angin Wudhu kita batal Andai kita teruskan sholat kita nggak sah sholat kita Bahkan kita sholat seribu rakaat sekalipun Tanpa berwudhu Tanpa berwudhu kembali Tidak sah sholat kita Iya Jamaah sekalian Kalau tauhid kita batal Itu konsekuensinya lebih berat seluruh ibadah yang akan kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah.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 Maka jamaah sekalian perlu kita jaga tauhid kita dan perlu kita kuatkan. Bagaimana cara menjaga dan menguatkan tauhid kita? Insyaallah taala dijelaskan sangat detail di dalam kitab ini. Demikian pula jemaah sekalian dijelaskan dalam kitab ini apa saja yang bisa membatalkan tauhid kita. Yang harus kita jauhi dan itu banyak sekali banyak sekali. Perbuatan-perbuatan dosa yang bisa membatalkan tauhid, karena dosa itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang bisa sampai membatalkan tauhid. Ada yang merupakan kategori dosa besar, tetapi tauhidnya nggak batal. Dia mau lakukan sebanyak apapun, selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, tauhidnya tidak akan batal. Kecuali dia melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran, barulah tauhidnya itu menjadi batal. Nah, apa saja yang termasuk kategori kesyirikan dan kekufuran itu? Maka itu jumlahnya sangat banyak dijelaskan secara detail di dalam buku ini. Iya. Demikian pula ada satu poin yang sangat penting dalam buku ini yaitu menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik. Jadi dua hal yang dijelaskan di sini. Pertama kesyirikan itu sendiri, kemudian apa saja yang bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Karena jamaah sekalian di antara keistimewaan syariat Islam apabila mengharamkan sesuatu maka segala sesuatu yang bisa menjerumuskan ke sana itu juga diharamkan. Contohnya Islam mengharamkan pacaran maka segala sesuatu afwan Islam mengharamkan zina maksud saya Islam mengharamkan perbuatan zina maka semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada zina itu juga diharamkan maka tidak diragukan lagi yang namanya kebiasaan sebagian anak muda itu berpacaran itu hukumnya haram karena menjerumuskan kepada zina makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishata wa Jangan kamu mendekati zina Karena zina itu adalah perbuatan yang keji Dan seburuk-buruknya jalan Maka jamaah sekalian Allah mengatakan Jangan dekati zina Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina Tetapi jangan dekati zina Artinya semua perbuatan apapun yang bisa menjerumuskan kita kepada zina Itu sudah diharamkan di dalam syariat Islam demikian pula syirik jemaah sekalian. Syirik adalah dosa terbesar, maka semua perbuatan walaupun bukan syirik tetapi bisa menjerumuskan ke dalam syirik itu juga diharamkan. Maka ini dijelaskan juga secara detail apa saja perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan di dalam kitab ini. Iya, di dalam rangkaian bab yang terdiri dari 67 bab. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang pertama. Jamaah sekalian, bab yang pertama kitab ini menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan dalil pertama kali adalah surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita hakikat hidup ini. Menerangkan kepada kita untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini. Dan menjelaskan secara gelambang, secara gamblang sekali apa tujuan diadakannya umat manusia demikian pula jin di muka bumi ini yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah berarti ini perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian harus kita pahami. Ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah. Ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah. Bahkan kaum musyrikin dahulu tidak sedikit di antara mereka yang masih menyembah Allah. Namun mereka dianggap sebagai orang-orang kafir, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka masuk Islam, padahal mereka masih menyembah Allah. Kalau begitu apa yang dimaksud ibadah jamaah sekalian? Ibadah itu artinya adalah tauhid. Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menyalahkan penyembahan kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi bukan sekedar menyembah Allah, namun memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja mengesahkan Allah di dalam ibadah disertai nggak cukup sampai di situ harus disertai dengan satu keyakinan semua yang dianggap Tuhan yang disembah selain Allah adalah salah makanya jemaah sekalian untuk memahami tauhid pahamilah dari kalimat tauhid apa itu kalimat tauhid la ilaha illallah Ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa artinya an-nafyu jemaah sekalian? Artinya adalah menafikan. Yaitu menganggap salah dan meyakini tidak benar semua yang dianggap Tuhan selain Allah atau yang disembah manusia selain Allah dan meyakini orang-orang yang menyembahnya adalah musyrik lagi kafir. Itu arti la ilaha. Kalau kita sudah menyatakan la ilaha, artinya kita menganggap semua yang disembah selain Allah salah. Itu maksud la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah artinya adalah menetapkan atau meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Oleh karenanya ulama menjelaskan arti kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, andaikan ada seorang yang rajin sholat, rajin puasa bahkan, mengeluarkan zakat dan berhaji, tapi dalam hatinya masih ada keyakinan boleh saja menyembah selain Allah maka dia bukan muslim kenapa? dia belum beribadah kepada Allah sebab ibadah itu adalah mentauhidkan Allah sedangkan dia belum mentauhidkan Allah kalau dia masih meyakini boleh menyembah selain Allah bahkan walaupun dia sendiri tidak pernah sujud kepada selain Allah tidak pernah berdoa kepada selain Allah hanya dalam hatinya boleh saja bagi siapa yang mau boleh saja bagi siapa yang mau. Terserah dia beralasan uh, itu sudah dijamin undang-undang atau itu hak asasi, itu nggak ada pengaruh. Itu membatalkan kalimat la ilaha illallah, membatalkan tauhid. Sebab tauhid itu artinya meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Batil itu artinya salah, tidak benar. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, ada orang yang meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Dia yakin. Tetapi pada kenyataannya apa? pada kenyataannya dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah dan ibadah itu banyak sekali bentuknya sebagaimana insyaallah taala secara detail akan dijelaskan di dalam kitab ini apa saja yang termasuk bentuk-bentuk ibadah kepada Allah walaupun seseorang itu yakin hanya Allah satu-satunya yang patut disembah tapi pada kenyataannya dia masih mempersembahkan satu dari sekian banyak ibadahnya kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Mungkin saya berikan satu contoh. Doa. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah menyekutukan Allah. Demikian pula menyembeli hewan kurban atau menyembeli hewan untuk mengagungkan. Maka siapa yang menyembeli hewan untuk mengagungkan selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Walaupun dia yakin Allah satu-satunya yang patut disembah, tapi pada kenyataannya dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Sebab yang dimaksud ibadah adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah semata-mata untuk mentauhidkan Allah. Kalau begitu jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami bahwa kewajiban terbesar dalam hidup ini, prioritas utama dalam kehidupan kita adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar sebab dia bertentangan dengan kewajiban yang terbesar. Siapa yang menyekutukan Allah berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya yang terbesar yaitu tauhid. Kalau begitu jemaah sekalian, kita pun dapat memahami bahwa ilmu yang paling penting dalam hidup ini ilmu yang paling wajib untuk dipelajari ilmu yang paling besar yang harus lebih kita utamakan dari seluruh macam ilmu adalah ilmu tauhid. Adalah ilmu tauhid secara khusus dan ilmu agama secara lebih umum. Tapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Kebanyakan umat manusia, bahkan umat Islam lebih mementingkan ilmu dunia. Ilmu dunia bukannya terlarang, bahkan dianjurkan, silakan pelajari. Tetapi kita harus paham, ilmu yang lebih penting adalah ilmu agama. Mengapa kita lebih memprioritaskan ilmu dunia? Padahal tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa ilmu tentang ibadah itu sendiri kita nomor dua kan? Kita lebih mementingkan ilmu dunia. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan keras sekali. Beliau pernah bersabda, Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sungguh Allah membenci setiap orang yang pintar dengan permasalahan duniawi. Setiap orang yang cerdas begitu menguasai perkara-perkara duniawi, tetapi pada saat yang sama dia bodoh dengan perkara-perkara akhirat atau kewajiban-kewajiban agama. Iya, ini Allah benci orang seperti ini. Makanya ketika Allah berikan kepada kita nikmat, taufik, hidayah dan kemampuan untuk bisa menuntut ilmu agama, Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda kebaikan. Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala tidak membenci kita dan menginginkan kebaikan bagi kita. Jadi jamaah sekalian ini nikmat yang perlu kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ini. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat lagi di dalam menuntut ilmu dan lebih menyemarakkan lagi majelis-majelis ilmu sehingga kita tidak saja mengerti perkara-perkara duniawi tetapi kita juga diberikan kepandaian dan kepintaran di dalam perkara-perkara agama terutama untuk membimbing baik membimbing diri kita sendiri, keluarga kita dan masyarakat kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Silakan kami memberi kesempatan untuk yang um, mau bertanya, silakan untuk eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kita ini belajar tentang tauhid. kita ingat tentang kesirikan tadi. Mungkin yang perlu perlu dijelaskan ini yang saya pahami mohon dikoreksi kalau salah. Sirikan ini ada sirik besar dan sirik kecil. Saya juga, juga pernah mendengar bahwa istilahnya kalau kita lihat kafir dan tidak ada kafir. Nah ini pertanyaannya adalah nanti juga disebutkan bahwa kesyirikan itu istilahnya membatalkan tauhid. Kalau membatalkan tauhid, ya kita akan pernah masuk surga. Nah, apakah kesyirikan kecil ini termasuk digolongkan sebagai yang membatalkan tauhid? Terus yang kedua, dan juga saya juga pernah mendengar bahwa kita ini kalau melakukan amal yang sebesar biji jagung nanti juga akan di dibalas ada salah satu yang juga pada waktu itu surganya sudah penuh kemudian Allah akan mengeluarkan orang-orang yang ada di neraka sampai kepada orang yang mempunyai amal yang sebesar biji jagung. Nah, ini kembali lagi ke, uh, ke kaidah semula bahwa kesulitan itu membatalkan tauhid. Kalau membatalkan tauhid, kemudian kita akan pernah masuk surga. Sementara kita sudah jelaskan tadi bahwa kalau ada amal sebesar biji jagung akan di Baik. Nah, hmm. Ya. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Uh, yang pertama tentang kesyirikan. Kesyirikan memang betul terbagi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Dan di dalam buku ini, dalam kitab Tauhid, insyaallah taala saya akan usahakan e, pertemuan yang akan datang saya bagikan bukunya ya biar kita bareng-bareng membacanya ya di dalam buku ini dijelaskan secara lebih rinci mana yang termasuk kategori syirik besar dan mana yang termasuk kategori syirik kecil iya jadi dibelas, dijelaskan secara lebih rinci mana yang termasuk kategori syirik besar dan mana yang kategori syirik kecil. Nah, mungkin sebagai contoh dalam permasalahan ria. Ria itu ada yang termasuk kategori syirik besar, ada pula yang termasuk kategori syirik kecil. Dijelaskan para ulama, ria itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang niat asalnya memang untuk ria dan riaknya ini mendominasi niatnya dia tidak niat uh, untuk Allah kecuali sedikit ya lebih banyak untuk riak atau bahkan dia tidak niat karena Allah sama sekali niatnya untuk riak semata-mata yaitu untuk mempertontonkan amalannya agar mendapatkan pujian. Itu arti riak orang yang mempertontonkan amalannya untuk mendapatkan pujian sama dengan sum'ah dia memperdengarkan amalannya untuk mendapatkan pujian artinya kalau dia memperlihatkan amalannya untuk memberi contoh itu bagus tapi kalau dia meniatkan untuk mendapatkan pujian itu yang disebut dengan riak nah yang pertama ini kalau riaknya mendominasi atau bahkan riaknya murni tidak sedikit pun karena Allah ini termasuk kategori syirik besar ini bukan lagi syirik kecil. Ya. Dan ini hampir-hampir tidak terjadi pada seorang muslim. Sebab ini adalah sifatnya kaum munafikin yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Yura'unan nasa, mereka sekedar ingin mempertontonkan amalan itu kepada manusia agar mendapatkan pujian. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu orang munafik. Jadi niatnya untuk dipuji orang itu lebih mendominasi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Karena di masa itu belum ada listrik. Nggak kelihatan siapa yang datang sholat. Meskipun masjidnya penuh. ya Kita sekarang Alhamdulillah sudah terang benderang, tapi masjid masih kebanyakan sepi. Iya. Ini yang pertama. Ria yang merupakan syirik besar. Kemudian, ria yang merupakan syirik kecil adalah seseorang yang niat utamanya beribadah karena Allah tapi bersamaan dengan itu juga dia ada sedikit niat untuk mendapatkan pujian orang. Ini yang dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah yasirur riya. Riya yang ringan. Ini yang termasuk kategori syirik kecil. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya apa itu syirik kecil? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah riya. Perhatikanlah jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Menunjukkan apa? Ini dosanya berat. Bukan berarti syirik kecil tapi dosanya kecil tidak. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Itu posisinya. Iya. Tapi kenapa dikatakan kecil? Kecil itu artinya apabila dibandingkan dengan syirik besar, maka itu kecil. Tapi dosanya sangat besar. Nah, itu yang dimaksud dengan ria yang merupakan syirik kecil. Orang yang niat utamanya karena Allah, tapi ada sedikit keinginan juga ingin sekaligus dipuji orang. Jadi jamaah sekalian betul-betul kita dalam beribadah kepada Allah dituntut untuk memurnikan niat kita beribadah hanya karena Allah semata-mata. Jangan ada tercampur sedikit pun keinginan untuk dipuji. Ya. Dan subhanallah, syaitan akan terus berusaha menjerumuskan kita ke dalam ria ini. Makanya harus hati-hati. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebelum kita beribadah, tanyakan kepada kita dua pertanyaan terlebih dahulu. Ini dua pertanyaan penting yang harus selantiasa menyertai diri kita sebelum melakukan ibadah apa saja. Pertanyaan yang pertama, untuk siapa kita beribadah? Karena siapa kita beribadah? Apakah masih murni karena Allah atau jangan-jangan kita juga ingin dipuji orang? Dan jamaah sekalian, pertanyaan ini harus terus menyertai kita sampai selesai kita beribadah. Kemudian kalau kita dapati ternyata niat kita sudah bercabang, tidak lagi murni karena Allah, luruskan kembali. Dan itu termasuk kategori jihad berperang melawan hawa nafsu. Karena ria itu hakikatnya hawa nafsu. Kalau kita dapati niat kita agak melenceng, pingin dipuji orang, luruskan kembali. Jangan kemudian kita nggak jadi beramal. Nah ini salah. Ya, kita mau beramal, kemudian kayaknya ini ria. Ya sudahlah, saya nggak jadi. Ini juga salah. Tetapi berjuang, meluruskan kembali niat kita yang sudah bengkok. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang juga tidak kalah penting daripada yang pertama adalah tanyakan pada diri kita, apakah amalan yang saya akan lakukan ini sudah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kalau kita belum tahu ilmunya, jangan diamalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, "Man amila amalan leisa alaihi amruna fahuwa Siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi kalau yang pertama, kalau kita dapati diri kita riak, luruskan dan lakukan. Kalau yang kedua ini, kalau kita belum tahu ilmunya, jangan lakukan. Jangan lakukan. Iya. Jadi ini dua pertanyaan penting sebelum beramal. Baik, ini contoh syirik besar dan syirik kecil. Mungkin saya tambahkan satu contoh lagi. Iya, yang sebenarnya insya Allah akan dibahas secara detail dalam buku ini. Satu contoh lagi, orang yang mengenakan jimat orang yang mengenakan jimat. Ini bisa syirik besar dan bisa pula syirik kecil. Kapan jadi syirik besar? Kalau dia meyakini jimat inilah yang melindungi dirinya bukan Allah. Atau dia yakin gurunya yang memberikan jimat, dialah yang melindunginya bukan Allah. Ini syirik besar. Tetapi kalau dia yakin jimat itu hanya sebab dan Allah yang melindunginya, itu termasuk kategori syirik kecil. Ya. Insya Allah secara detail akan dijelaskan di dalam buku ini, dalam kitab tauhid yang akan kita bahas secara rutin insyaallah taala. Ya. Yeah. Tapi mungkin saya berikan hadiah kepada Bapak yang bertanya. Pak siapa namanya, Pak? Pak Wedi. Ini kebetulan ada buku yang saya tulis. Silakan. Uh, ini buku yang saya tulis pada hakikatnya ringkasan dari kitab tauhid di situ dijelaskan ada satu bab yang menjelaskan 25 macam syirik. 25 macam syirik dan ada yang termasuk kategori syirik besar dan ada yang termasuk kategori syirik kecil. Nah, uh, inti dari pertanyaan tadi, apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Di antara perbedaan yang mendasar, syirik besar menyebabkan pelakunya itu murtad. Ini nggak main-main. Menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan tanpa terkecuali, terhapus semuanya. Dan syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Misalkan seseorang sholat ya sholat zuhur dengan niat karena Allah dan juga ingin dipuji orang maka sholat zuhurnya itu terhapus tapi tidak menghapus amalannya yang lain kalau syirik besar menghapus seluruh amalannya ya perbedaan yang ketiga syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka dan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Perbedaan yang keempat, syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apabila seorang mati sebelum taubat. Adapun syirik kecil, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan akan diampuni apabila Allah menghendaki, sebagian lagi mengatakan tidak akan diampuni. Iya, tapi kalau kita perhatikan ayat, mungkin pendapat yang lebih kuat adalah juga tidak akan diampuni. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka Wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, dosa syirik. Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, sebagian ulama mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah hanya mengatakan dosa syirik. Sehingga itu mencakup syirik besar dan syirik kecil. Ya, Allah tidak memberikan pengecualian. Ya, Jadi inilah empat perbedaan syirik besar dan syirik kecil, hanya saja yang keempat ulama berbeda pendapat. Iya. Barangkali demikian, Pak. Pertanyaan yang pertama. Tadi ada yang kedua. Kemarin yang Tentang apa? Kemarin yang Oh iya. Ya, betul sekali. Amalan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. kebaikan maupun keburukan. Iya. Hanya saja kebaikan pasti dibalas. Sedangkan keburukan belum tentu dibalas. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Ya kan? Allah Maha Pengampun. Kalau seseorang melakukan dosa, belum tentu mendapatkan balasan. Iya. Kecuali dosa syirik yang telah kita sebutkan tadi karena Allah telah menyatakan tidak ada ampunan selain daripada dosa syirik dan kekufuran masih mungkin mendapatkan ampunan iya itu kalau dosa mungkin dibalas mungkin tidak kembali kepada kehendak Allah sebagaimana Allah tegaskan wa yaghfiru ma duna dzalika yasha Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki Ya. Nah sekarang permasalahannya kebaikan. Tadi kita katakan orang yang melakukan syirik kebaikannya itu terhapus. Kebanyakannya itu terhapus. Padahal sudah juga dijelaskan dalam ayat yang lain, barang siapa mengamalkan kebaikan sebesar biji zarrah pun dia akan melihat balasannya. Nah, jemaah sekalian, itu artinya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya sehingga bisa menghapuskan kebaikan. Jadi kebaikannya dianggap sudah tidak ada lagi. Tadinya ada, tapi karena dia melakukan kesyirikan, maka dosa syiriknya ini menghapus kebaikannya. Menghapus kebaikannya. Iya. Jadi ayat ini memberikan pengecualian kepada ayat yang itu ya, ayat tentang terhapusnya amalan karena syirik memberikan pengecualian terhadap ayat yang menyatakan semua amalan kebaikan akan terbalas semua amalan kebaikan akan dibalas kecuali orang yang melakukan syirik sebab amalannya sudah terhapus apanya yang mau dibalas iya sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan yaitu orang-orang musyrik dan kami jadikan amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan tidak ada manfaatnya ya. jadi jemaah sekalian hati-hati ini menunjukkan kepada kita betul-betul bahaya dosa syirik betul-betul bahaya dosa syirik segala amal kebaikan kita menjadi tidak bermanfaat menjadi tidak bermanfaat iya walaupun jamaah sekalian walaupun yang menghapus amalan kebaikan bukan hanya dosa syirik ada lagi amalan lain yang bisa dosa lain yang bisa menghapuskan kebaikan kita contohnya apa berbuat zalim kepada orang ya apakah dengan ucapan kita atau dengan tindakan kita ini pun bisa menghapuskan amal kebaikan yang sudah kita kerjakan Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Siapa dia jemaah sekalian? Dia adalah orang yang di dunia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat dan sejumlah kebaikan. Dia datang di hadapan Allah membawa semua kebaikan itu. Tapi kemudian datang orang-orang yang pernah dia zolimi di dunia yang pernah dia caci maki, yang pernah dia pukuli, yang pernah dia berhutang nggak mau bayar, satu persatu mengambil kebaikannya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata kebaikannya nggak cukup untuk membayar kezolimannya kepada mereka, dosa-dosa mereka yang diambil kemudian ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi ini menunjukkan apa? Ini contoh lain, kebaikannya terhapus nggak ada manfaatnya karena dosa yang dia kerjakan karena dosa yang dia kerjakan iya tetapi jemaah sekalian ulama juga menjelaskan Allah maha adil kebaikan orang-orang kafir itu kebaikan orang-orang musyrik itu tetap akan mendapatkan balasan namun balasannya hanya di dunia ini saja sedangkan di akhirat kelak tidak ada yang tersisa bagi mereka kecuali neraka Makanya jemaah sekalian, orang-orang kafir itu banyak paham, banyak mengerti. Sebagian mereka kalau bisnisnya sudah mulai goyang, dia akan bersedekah. Ya. Dia akan bersedekah. Dia berikan sedekah kepada anak-anak yatim karena dia tahu Allah Maha Adil, Allah akan membalas. Ya, tapi mereka hanya mendapatkan balasan di dunia ini saja. Di akhirat tidak tersisa apa-apa kecuali neraka barangkali demikian wallahu alam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ah, ternyata bagus ah, cepat sembuh kita. Terima kita kasih tahu bahwa kalau produk itu bagus berapa semuanya Jadi kita yakin itu bagus produk itu masuk ke sini. baik Assalamualaikum warahmatullahi ini juga pertanyaan yang sangat bagus dokter demikian pula obat-obatan yang terbukti secara ilmiah bisa menjadi sebab kesembuhan hendaklah kita yakini itu hanya sebab dan Allah dialah yang menyembuhkan ya Allah dialah yang menyembuhkan kalau kita yakini dokter yang menyembuhkan bukan Allah maka itu syirik sebatas kita yakini dokter itu hanyalah sebab hanyalah sebab dan Allah dialah yang menyembuhkan maka itu bukan termasuk kesyirikan bahkan itu termasuk kategori tauhid karena meyakini Allah yang Maha menyembuhkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa apabila mengunjungi orang sakit. Beliau berdoa, "Allahumma rabban nas, adhhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama." Ya Allah, Robnya manusia, sembuhkanlah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wa idza maridtu yashfin." Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Ini hakikat yang harus kita pahami. Allah dialah satu-satunya yang mampu menyembuhkan kita. Dokter itu hanya sebab. Dan tidak apa-apa kalau kita mengatakan dokter itu bagus, obatnya manjur. Tapi yakin dia tetap saja hanya sebab Allah yang menentukan. Karena pada kenyataannya kita pun sering menyaksikan orang itu sudah bolak-balik ke dokter tersebut ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Ada pula yang nggak pernah ke dokter malah dia yang sembuh. Iya. Karena semua itu hanya sebab. Harus kita yakin Allah yang menyembuhkan. Demikian pula yang perlu kita perhatikan adalah ketergantungan hati. Nah, ini masuk kepada bab tawakal. Insya Allah akan dibahas di kitab ini juga secara lebih detail. Nah, dikatakan para ulama kalau hati kita bergantung kepada dokter tersebut, walaupun kita yakin Allah yang menyembuhkan, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Ya, Hati kita bergantungnya kepada dokter bukan kepada Allah. Tapi kita masih yakin Allah yang menyembuhkan. Namun hati kok bergantungnya kepada dokter. Ya, kepasrahannya kepada dokter hatinya. Maka itu termasuk kategori syirik kecil. Ya, barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin Pak Ustaz akan menyampaikan eh, ini banyak suatu hal bahwa kita pahami kita kira sebagai sejenak bahwa masuknya Islam ke tanah ini tidak lepas dari budaya atau kearifan lokal. Dalam melestarikan kegiatan tersebut, <clears throat> itu kegiatan-kegiatan tersebut secara rutin ya masyarakat ini tiap tahun bahkan dan hmm, apa cara pelaksanaannya itu kalau kita sadari oh ya tentunya tidak sesuai dengan syariat yang terapkan dalam agama Islam maka misalnya uh, eh, kotoran kerbau saja bisa menjadikan berkah ya kemudian pelaku pelaku itu kalau kita lihat secara nyata di lapangan mereka sebenarnya juga umat muslim yang melaksanakan syariat-syariat agama secara benar menyikapi hal demikian bagaimana Pak? apakah kita bisa melaksanakan tapi kita tidak melaksanakan meyakini secara utuh atau bagaimana mohon penjelasan Iya. Ya, baik. Ini pertanyaan penting juga. Di dalam syariat Islam yang namanya budaya apabila bersesuaian dengan syariat Islam boleh kita amalkan dan boleh kita lestarikan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam ya tetapi kalau bertentangan dengan syariat Islam maka sedikit pun tidak boleh kita lestarikan harus kita tinggalkan tanpa keraguan ya. justru melestarikan budaya nenek moyang itulah sebab manusia tidak mendapatkan hidayah itulah sebab manusia terjerumus dalam kesyirikan seperti orang-orang musyrik jahiliyah dahulu ketika mereka diajak untuk menyembah Allah tinggalkan penyembahan kepada selain Allah apa jawaban mereka ya bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mau mengikuti warisan nenek moyang kami. Jadi itulah yang menghalangi mereka masuk Islam. Ya. Kami hanya mau mengikuti warisan nenek moyang kami. Bahkan jemaah sekalian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau penyebab terjadinya kesyirikan pertama kali dikarenakan mengikuti nenek moyang walaupun itu berdasarkan tipuan yaitu tipuan syaitan ya syaitan pertama kali mendatangi anak anak Adam di masa Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan mereka membangun patung-patung orang-orang soleh mereka yang sudah meninggal seperti yang disebutkan dalam surat Nuh wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yagutha wa ya'uqa wa mereka mengatakan jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian jangan ikuti Nuh jangan kalian tinggalkan Wad jangan pula kalian tinggalkan Yaguth Ya'uq, Suwa dan Nasr ini nama lima Tuhan mereka di masa itu Nah, jemaah sekalian, siapa Tuhan mereka ini? Tuhan mereka ini adalah orang-orang saleh. Nah, setelah orang-orang saleh ini meninggal dunia, syaitan mengatakan kepada kaumnya, buatlah patung-patung mereka. Kemudian beribadahlah di kuburan-kuburan mereka. Dan ini berlalu masa yang panjang. Itu saja yang mereka lakukan. Mereka belum menyembah patung tersebut. Nanti satu generasi ini sudah mati semuanya, setan datang lagi kepada anak cucu mereka dan mengatakan, "Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut." Itulah awal kali terjadi penyembahan terhadap patung-patung. Karena usaha mewariskan nenek moyang. Dan itu pula yang menghalangi Abu Talib mendapatkan hidayah. Abu Talib menjelang wafat, insya Allah kisahnya secara detail ada di kitab ini. Abu Talib menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan mengatakan, "Ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengan itu akan menjadi pembela yang akan aku pegang di hadapan Allah di hari kiamat untukmu. Tapi jemaah sekalian, ketika itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang pemimpin kafir mereka berdua mengatakan kepada Abu Abu Talib amil lati Abdul Muttalib apakah kamu sudah enggak suka dengan agama Abdul Mutalib? ya dihalangi dengan itu ingat warisan bapakmu apakah kamu sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Mutalib sehingga kamu mengikuti agama Nabi Muhammad Nabi SAW terus mengatakan wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah dua orang ini ingatkan lagi dengan kebesaran nenek moyangnya akhirnya sampai mati dia nggak beriman dia nggak mau ucapkan la ilaha illallah jadi jemaah sekalian ini bahaya besar melestarikan budaya nenek moyang bisa saja menjadi sebab kita terjerumus di dalam dosa kesyirikan atau tidak mendapatkan hidayah. Jadi, apabila uh, warisan nenek moyang kita dari budaya-budaya itu bertentangan dengan syariat Islam, tidak boleh kita lestarikan. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah. Ya. Nah, termasuk yang Bapak tanyakan tadi, seperti orang yang mengambil berkah dari kotoran kerbau. ya. Ini agama dan akal pun nggak bisa membenarkan. Ya, akal yang sehat pun nggak bisa membenarkan, apalagi agama. Dan insya Allah ini ada babnya tersendiri, bab tentang tabarruk, mencari berkah. Ya, mencari berkah, mencari berkah dari benda apapun yang Allah tidak tetapkan benda itu memiliki berkah termasuk kategori syirik. Nanti akan datang insyaallah hadisnya ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana anwatin kama lahum anwat." Ya Rasulullah, tolong buatkan bagi kami pohon untuk mencari berkah untuk digantungkan senjata-senjata kami supaya senjata kami ini makin sakti sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin ketika itu. Jadi kaum musyrikin punya pohon yang mereka cari berkah. Nah, jamaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ketika itu sangat kaget dan beliau sampai bertakbir, Allahu akbar. Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Ucapan kalian persis seperti ucapan Nabi Musa, afwan, ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa? Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan, yaitu berhala, sebagaimana yang mereka miliki. Iya. Nah, Bani Israel minta dibuatkan berhala. Itu disamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Para sahabat ketika itu yang baru masuk Islam minta dijadikan pohon untuk mencari berkah. Maka ini menunjukkan hal itu termasuk kategori syirik. Dan itu juga bisa termasuk syirik besar, bisa juga syirik kecil. Kalau dia yakin pohon ini bisa memberikan berkah dengan sendirinya atau contoh tadi kotoran bisa memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebab dan Allah yang memberikan berkah, itu adalah syirik kecil. Kalau dia yakin itu apa namanya memberikan berkah dengan sendirinya bukan Allah, itu adalah termasuk kategori syirik besar. Iya. Jadi itu termasuk apa namanya budaya yang tidak boleh dilestarikan. Adapun selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dianjurkan. Dianjurkan dalam Islam untuk melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang selama itu bukan dosa. Selama itu bukan perbuatan dosa. Ya makanya uh, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sering disebutkan rambut beliau itu kadang sampai sebahu. Ya. Kadang sampai sebahu. Kenapa? Karena di masa itu itulah budaya mereka. Ya. Itu beliau lakukan karena itu bukan dosa. Jadi selama itu bukan perbuatan dosa, tidak ada masalah. Namun kalau sudah mengandung dosa, apalagi kesyirikan, tidak boleh kita lestarikan. Ya. Barangkali demikian Pak Wallahu alam. Ya, terserah. Satu sementara ya. Iya. Waalaikumsalam. catatan yang perlu kita sampaikan kepada Allah bahwa bagaimana caranya kita untuk meminta bahwa kita terhindar dari perbuatan syirik itu selain yang pernah kita lakukan atau kedua yang tidak kita lakukan doanya maksudnya pak ya mungkin doanya yang membuat ya saya penangkalnya lah kalau hmm. kita bisa terhindar dari itu gitu. baik karena kalau kita lihat dari semua tindakan tindakan kan kita juga tidak tahu bahwa itu ada syirik kecil ada syirik besar Iya. Ya kan? Hmm kan kalau mungkin di dalam kita menjalankan sholat tentu dengan kita minta doanya bahwa kita menghindar itu kan iya. ada satu pengampunan ya. didengar oleh Allah. Ya. Baik, ini pertanyaan yang penting sekali. Kalau kita bicara penangkal, maka penangkal yang paling kuat adalah ilmu. Ya. Karena kebanyakan orang yang terjerumus dalam syirik itu disebabkan kebodohan atau ketidaktahuan terhadap ilmu agama khususnya ilmu tauhid ya itulah sebabnya ulama membantu kita menyusun kitab-kitab tauhid agar kita mengerti bagaimana cara mentauhidkan Allah dan mengenal kesyirikan serta bahaya-bahaya kesyirikan agar kita dapat menjauhinya ya diantaranya buku penting ini ini termasuk buku penting dan bisa dikatakan salah satu yang terlengkap yang menjelaskan tentang bab-bab tauhid ya jadi harus ada usaha usaha untuk menjauhi kesyirikan dan usaha pertama sekali adalah dengan menuntut ilmu ya terutama ilmu tauhid agar kita mengenal kesyirikan baik kemudian yang kedua tentu berdoa tentu saja ini penting sekali karena pada hakikatnya kita tidak bisa beribadah kepada Allah tidak bisa selamat dari dosa apapun kecuali dengan pertolongan Allah makanya selalu kita katakan dalam solat kita iya kena budu wa iya kena stain Kenapa setelah ia kena budu disusul dengan wa ia kena stain? Dikatakan para ulama, sebab kita nggak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Makanya setelah ia kena budu, wa ia kena stain. Iya. Banyak sekali doa-doa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, kesyirikan secara khusus maupun dosa pada umumnya. Di antaranya doa yang diajarkan para Rasulullah SAW kepada para sahabat yaitu Allahumma ini ini doa singkat sekali ya Insya Allah mudah dihafal Allahumma inni a'udzubika an ushrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya cuma dua kalimat Allahumma inni a'udzubika an ushrika bika syai'an wa an a'lam Ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui wa astaghfiruka lima la a'lam dan aku mohon ampun yang tidak aku ketahui. Ya. Jadi mohon perlindungan yang kita ketahui dan mohon ampun yang tidak kita ketahui. Ini diantara doa. Ada juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam. wa baniya anak budal asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Ini Nabi Ibrahim. Artinya beliau takut Apalagi kita harusnya lebih takut. Kalau kita nggak takut berarti celaka kita. Ya. Kalau Nabi saja takut, kita nggak takut berarti kita sudah tertipu. Ya, tertipu dengan diri kita sendiri. Ya. Nabi Ibrahim AS berdoa, wa baniya anak budal asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Ada pula doa yang lebih umum seperti minta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian, ya kan? Yang biasa kita baca setelah Eh, sebelum salam ya, setelah tasyahud. Itu sifatnya lebih umum dari semua perbuatan dosa. Ya, baik kesyirikan, kekufuran dan seluruh perbuatan dosa yang lainnya. Baik. Intinya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Insyaallah taala kita akan mendapatkan perlindungan Allah dari semua perbuatan dosa. Ya. Satu lagi Pak ya, ya terakhir mungkin. Ya tidak uh, apabila kita dengar semua apa yang sudah diuraikan oleh Bapak kita was-was tapi ada satu yang saya ingin tanyakan apabila kita dalam sholat membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamdihi wanafihi wanafsihi apakah itu bisa merupakan penangkal karena kita memohon perlindungan dari Allah dari segala yang Allah ciptakan ya demikian ya betul sekali itu termasuk penangkal yang dapat apa namanya menangkal kita dari terjerumus dalam uh, perbuatan dosa ya karena tidak lain dosa-dosa yang kita kerjakan di antara faktor terbesarnya adalah syaitan. Ya, walaupun itu bukan faktor satu-satunya. Ya, bisa juga karena hawa nafsu kita. Ya. Atau bisa juga karena teman, teman bergaul. Ya. Tapi di antara faktor yang paling utama yang menjerumuskan anak Adam ke dalam dosa adalah syaitan. Jadi, ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, itu juga termasuk penangkal ya bahkan bukan hanya penangkal dari perbuatan dosa juga penangkal dari sihir atau dari gangguan jin secara fisik ya jadi ini bermanfaat sekali bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda barang siapa mendatangi satu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang dia ciptakan maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun, tidak ada apapun yang bisa membahayakannya, tidak manusia, tidak jin, sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Artinya kalau dia pergi meninggalkannya, dia pergi ke tempat lain, baca lagi doa ini. Dan insya Allah pembahasan doa ini juga ada di dalam uh, kitab tauhid ini.